BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana Kilurah. Kan dalam Gusti Tumenggung. Kamu pengen punya besan seorang Tumenggung ya? Waduh Gusti. Temenggung, mana mungkin hamba berani mempunyai keinginan setinggi itu? Ah, jangan percaya Kakang Tumenggung. Orang ini memang licik, mulutnya berbisa. Dia itu pandai berpura-pura, Kakang. Memang dia itu ingin berbeda dengan kita. Dia ingin mengambil jatniku sebagai menantunya. Itulah sebabnya, Kakang. Dia menyodor-nyodorkan Setioningsi pada jatniku Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Kami yang ada di sini mau mendengarnya. Awas, kalau kamu berani mengucapkan janji palsu, sumpah palsu, ingat ini, umurmu tidak akan panjang, Kilura. Ayo, ucapkan Kilura Jatisari. Janji jangan hanya di batin saja. Asmara Harus di tengah bencana sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua benua Asia dan Australia Juga di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada apa, Kang Lurah? Kok sepertinya itu prajurit-prajurit Mataram? Oh, tenang saja, nih biar aku yang keluar menemui mereka. Ya, tapi hati-hati loh, Kang. Ya. Jangan-jangan mereka kawanan rampok. Hmm, kawanan rampok tidak akan datang dengan cara yang begitu menyoloknya. Ya, sudahlah, sudahlah, serahkan aku. Ya. Kamu tenang saja, tunggu di sini ya. Biar aku menemui mereka. Kilurah Jatisari segera beranjak meninggalkan ruangan biliknya. Sementara itu sekitar 40 orang prajurit Katumenggungan berkerumun di dekat pintu pagar halaman. Tampak Mertongunu ada bersama mereka. Mertongunu segera menghampiri Kilurah Jatisari yang baru saja keluar dari pintu depan. Aha, Kilurah ya? Saya Lurah Jatisari. Tapi siapa di sana? Saya salah seorang abdi dalam Katumenggungan. Hmm. Saya hanya mengantar saja, Ki. <laughs> Uh, benar kamu Lurah Jatisari? <laughs> Iya, benar. Nama asli saya Sayung Joyo. Hmm, iya, iya. Aku Penewu Bau Sosro. Oh, iya. Aku datang ke Jatisari mengemban tugas dari Gusti Tumenggung Logo. Cepat ganti pakaianmu, Kilurah. Sekarang juga ikut kami ke dalam Katunggungan. Kamu disuruh menghadap Kanjeng Tumenggung. Malam itu juga, Kilurah Jatisari dibawa menghadap Tumenggung Jayang Logo. Penawu bahu sosro yang ditugaskan menjemput Kilurah di pondoknya. Sementara Mertomulu ikut sebagai penunjuk jalan. Rombongan dipimpin oleh penawu bahu sosro sendiri. Mereka meninggalkan tapal batas desa Jatisari ketika malam mulai larut. Dan menjelang tengah malam, rombongan sudah mulai menapak di jalan-jalan kota Raja Mataram yang sepi dan lengang. Empat puluh orang prajurit langsung menyimpan kuda-kuda mereka di kandang belakang. Sedangkan penemu Bang Sosro membawa Kilurah Jatisari naik ke ruangan pendopo. Sesaat lamanya mereka menunggu. Kilurah menundukkan kepalanya ke lantai ruangan. Dia berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu Temenggung Jayang Logo pasti akan menanyakan tentang hubungan Raden Mas Niko dengan Setianingsih anak gadisnya. Tak lama kemudian, Ki Temenggung dan Nyai Temenggung muncul dari ruangan dalam. Mereka mengambil tempat duduk di atas kursi ukir yang indah. Ki Temenggung tidak langsung bicara. Dia hanya menatap saja wajah Kilurah Jatisari yang tidak berani tengadah memandangnya. Kamu yang namanya Lurah Jatisari. Inji, leres Gusti, hamba Kilurah Jatisari. Nama aslimu siapa? Nama asli hamba Sawung Joyo Gusti. Hmm. Hebat sekali. Sawung artinya ayam. Inji. Joyo menang. Sawung Joyo artinya ayam yang kalau diadu selalu menang. Iya. Kalau melihat namamu, pasti kamu seorang jagoan, yakinlah. Wah, boten Gusti, boten. Aduh, hamba kau lo biasa. Hambanya seorang lurah, Gusti. Sekarang begini. Kamu tahu mengapa kamu kupanggil menghadap ke dalam katemungkingan? Bah, mungkin boten ngertos, Gusti. Mamba tidak tahu. <laughs> Mana mungkin tidak tahu, Kilurah? Semua ini gara-gara kamu kok bisa mengatakan tidak tahu. Hati-hati kamu, Kilurah. Jangan berlaku sembarangan di depan Kakang Tumenggung. Nasibmu, nasib keluargamu bisa celaka. Ah, Inji, Putri. Tapi hamba memang <laughs> tidak tahu. Ini persoalan Jatmiko. Kamu tahu kan Jatmiko anak siapa? Uh, putra Gusti Tumenggung Cayeng Logo. Jatmiko itu anakku laki-laki satu-satunya. Oh. Dia menjadi kebanggaan kami orang tuanya. Dia menjadi tumpuan harapan keluarga Tumenggung Cayeng Logo. Dan sekarang dia sudah menjadi seorang perwira pasukan muda. Karena itu aku tidak akan tinggal diam kalau sampai ada orang berani mengganggu Jatmiko. Dia itu orangnya Kakang Tumenggung. Dia yang selalu mengganggu Jatniko. Dia berani menjodoh-jodohkan Jatniko dengan anak gadisnya yang bernama Setioningse. Bukan begitu, Kelurah? Oh, ye. Ampun, Doro Putri. sedikitpun hamba tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Hamba tidak pernah menjodoh-jodohkan anak gadis hamba dengan siapapun juga, termasuk dengan Denmas Jatmiko. Dusta! Bohong kamu! Oh, sungguh, Ndoro Putri, saestu. Hamba berkata yang sebenarnya, Gusti. Buktinya? Jatmiko tergila-gila pada anak gadismu? Dia sampai bersikap acuh, bersikap dingin pada tunangannya Puspaningrum. Dulu, dia bersikap baik pada orang tuanya. Tapi setelah kenal Setioning saya anak gadismu itu, dia senang membantah. Dia suka membangkang. Berapa kali dia membuatku tersinggung membuatku sakit hati. Semua ini gara-gara sekioning seh. Dan kamu yang bekerja di belakang semua ini, Kelurah. Kamu mendalangi hubungan gelap mereka. Ayo cepat, akui perbuatanmu sebelum kakang tuh murka. Aduh ampun, Doro Putri, ampun. Bagaimana hamba harus mengakui perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan? Kilurah. Eh, iya, uh, dalam Gusti Tumenggung. Kamu pengen punya besan seorang Tumenggung ya? Aduh, Gusti Tumenggung. Mana mungkin hamba berani mempunyai keinginan setinggi itu? Ah, jangan percaya Kakang Tumenggung. Orang ini memang licik. Mulutnya berbisa. Dia itu pandai berpura-pura, Kakang. Memang dia itu ingin berbesan dengan kita. Dia ingin mengambil Jatmiko sebagai menantunya. Itulah sebabnya, Kakang. Dia menyodor-nyodorkan saya pada Jatmiko. Eh, Gilura bukankah aku sudah pernah kirim surat padamu? Kamu baca apa tidak? Hah? Kamu bisa membaca atau tidak? Aku sudah memberimu peringatan keras. Jangan mengganggu Jatmiko. Jangan menjodoh-jodohkan Jatmiko dengan anak gadismu. Itu perbuatan yang tidak pantas. Tidak sopan dilakukan seorang lurah desa. Tapi kamu masih juga nekat. kamu itu memang licik, Kilurah. Pikiranmu kotor. Tapi akalmu banyak. Akal bulus. Awas, Kilurah. Jangan menganggap enteng persoalan ini. Kalau kakang itu murka, kamu nanti tahu akibatnya. Apa benar kamu menjodoh-jodohkan Jatmiko dengan anak gadismu, Kilurah. Ampun, Gusti Tumenggung. Seperti yang sudah hamba katakan, hamba tidak pernah menjodoh-jodohkan Setioningse dengan siapapun, Gusti. Ayo, mungkin lagi kamu, hah? Ngomong yang benar, Toki Lurah. Aduh, ampun, Doro Putri. Hamba sudah mengatakan sesuai apa yang ada. Memang begitulah kenyataannya. Hamba tahu dan Masdat Miko dan Genduk Setioningsi menjalin hubungan juga setelah berlangsung cukup lama, Doro Putri. Ini, <laughs> ini benar-benar kemauan mereka. Justru setelah tahu Hamba berusaha memberi nasihat pada mereka agar segera mengakhiri hubungan mereka. Hamba sadar, Gusti. Hamba tahu bahwa hamba hanyalah seorang lurah. Mana mungkin seorang lurah mempunyai keinginan menjadi besan seorang tumenggung? Ah, ya nggak mungkin, kecuali lurah edan seperti kamu. Sudah, sekarang begini saja Kilura. Iya, kados atas pundi Gusti Tumenggung, hamba menurut saja apa yang menjadi kebijaksanaan Gusti Tumenggung. Soal anakmu Setioningsi. iya, Aku tidak mau tahu. Terserah, anakmu itu mau kamu kawinkan sama siapa, asal jangan sama Jatmiko. Miko. Jangan ingin berpisanan dengan Tumenggung cayeng Loko. Sebab itu berarti kamu menghina aku. <laughs> Tahu? injil. Mangertos Gusti Tumenggung. Pokoknya pikiran-pikiran seperti itu harus kamu hapus dari kepalamu, Kilurah. Sekarang juga, malam ini juga, supaya nanti kalau pulang kamu tidur nyenyak di rumahmu, tahu? Eh, Injil. Mangertos Gusti Tumenggung. Sekarang persoalan ini sudah di tanganku. Hmm. Jadi kalau ada apa-apa, bukan lagi istriku atau Jatmiko yang akan menyelesaikannya. Tapi kamu langsung berhadapan dengan Tumenggung Jayeng Loko. Karena itu, kamu harus bisa menangani anak gadismu itu, kidura. Beri dia penjelasan-penjelasan yang benar. Beri dia nasihat-nasihat yang baik. Jangan lagi dia boleh memikirkan Jatmiko. Suruh dia memilih suami orang-orang desa yang sederajat dengannya. Ngerti kamu, Kilurah? Ini, mangertos Gusti Tumenggung. <clears throat> Anak laki-lakimu tadi sudah pulang belumnya? Ya, sepertinya sudah Kakang Tumenggung. Mungkin dia sudah masuk ke ruangan biliknya. Coba panggil kemari. Jatmiko, duduk sini. Ayo Ger Jatmiko, sini duduknya. Dekat ibu sini. Nah, begitu. Sekarang, dengarkan ayahmu, Ger. Kita akan menyelesaikan persoalanmu dengan Setioning teh malam ini juga. Kamu kenal orang ini, Jatmiko? Kenal ayah Temenggu. Beliau Kilurah Jatisari. Kilurah? Dalam Gusti Temenggung kamu kenal anak muda ini kan? Uh, kenal Gusti. Beliau dan Mas Jatmiko. Coba perhatikan baik-baik. Sini sini. Mukanya diangkat. Jangan ditekuk terus begitu. Coba pandang anak muda ini. Ya, begitu. Yeah. Bagaimana Gilura? Dia tampan kan? Ganteng toh? masih muda dan tampan. Dia gagah karena memang dia putra seorang menggung. Perempuan mana yang tidak tergila-gila pada Catmiko? Hmm? Mungkin termasuk anak gadismu yang tidak tahu diri itu. Maaf, Ayah Temenggung. Diam kamu, Catmiko. Jangan memotong pembicaraanku. Iya, Anjir. Diam dulu kamu. Sekarang belum saatnya kamu ikut bicara. Dengarkan saja kata-kata ayahmu. Orang tua mana tidak bangga punya anak setampan dan segagajat Miko? Aku kenal baik dengan banyak lurah di seluruh kawasan kota Raja Mataram. Juga teman-teman ataupun wedono-wedono. Mereka juga kenal siapa itu Jatmiko. Tapi mereka tidak punya keinginan macam-macam. Keinginan yang tidak masuk di akal. Mereka tetap menghormati Jatmiko karena tahu siapa orang tuanya tahu keluarganya, tahu leluhurnya. Baru sekarang ini ada seorang lurah berani kurang ajar kepadaku. Berani punya keinginan mengambil Jatmiko menjadi menantunya. <laughs> Itu artinya sama saja dengan melecehkan derajat serta martabat Jayeng Logo. Kamu pasti tahu, Kilurah, sampai sejauh mana wewenang serta kekuasaanku sebagai seorang temenggung di sini aku bisa berbuat apa saja padamu. Sekarang juga aku bisa membunuhmu tanpa urusan. Atau mengirimmu ke ruangan penjara. Atau membakar rumahmu dan memusnahkan seluruh keluargamu. Mengerti kamu, Kilura? Inggi, Gusti Tumenggung, hamba mengertos, hamba mengerti. Nah, bagus kamu kalau ngerti. Artinya, Mulai sekarang juga kamu harus bisa menghapus keinginan-keinginanmu yang tidak masuk akal itu. Dan mulai berpikir secara benar. Aku tidak ingin persoalan ini dipanjang lebarkan. Kecuali kamu masih nekat. Kecuali kamu masih tetap berusaha menjodoh-jodohkan Jatmiko dengan anak gadismu. Kalau sampai hal itu terjadi. <clears throat> Awas kamu Kilurah ya. Aku tidak akan mengampunimu lagi. Mau kamu berjanji di depan Tumenggung Jahing Logo ini sekarang juga? Hmm? Uh, berjanji apa, Gusti Tumenggung? Loh, kok berjanji apa? Uh, Dia tentu saja berjanji bahwa kamu akan menjadi lurah yang baik. Uh menjadi bapak yang bijaksana yang bisa menasehati anak gadisnya. Begitu. Inci, injil, injil, Gusti itu monggo inci hamba berjanji. Ayo, ucapkan janjimu itu. Kami yang ada di sini mau mendengarnya. Awas, kalau kamu berani mengucapkan janji palsu, sumpah palsu, ingat ini. Umurmu tidak akan panjang, Kilurah. Ayo, ucapkan Kilurah Jatisari. Janji jangan hanya di batin saja. Harus diucapkan supaya didengar orang, dicatat orang. Inji Ndoro Putri, hamba berjanji akan menjadi seorang lurah yang baik. Hamba berjanji tidak akan mengganggu dan Niko Nikolaki. Hamba berjanji di depan Gusti Tumenggung cahyang Loko dan Doro Putri. Bagus, Kilurah. Tapi ingat, janjimu itu jangan hanya kamu ucapkan saja. Tapi harus kamu pegang teguh. Kalau perlu, kamu bela dengan nyawamu. Ah, iya, Gusti Tumenggung. Nah, sekarang kamu boleh pulang. Kali ini kesalahanmu kuampuni. Tapi ingat, Jangan diulangi sekali lagi. Hamba mohon beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Gusti Tumenggung Cayung Loko. Ah, kok dibiarkan pulang begitu saja toh Kakang Tumenggung? Apa tidak sebaiknya jadi beri hukuman sedikit biar kapok? Sekalian untuk memberikan pelajaran supaya dia segera sadar siapa dirinya. Aku kira tidak perlunya. Aku sendiri sudah sebel urusan seperti ini. Sudah, Kilura, cepat pulang sana. Sakit mataku melihat kamu duduk seperti itu. Cepat pulang dan tidak usah kamu menginjakkan kakimu di dalam kata menggungan. Dan aku pun tidak akan merasa perlu melihatmu lagi. Inje, Gusti Inje, Gusti Tumenggo. Uh, ah, nyun pamit, Doro Putri. Ya sudah, cepat pergi sana, Kilurah. Kami tidak membutuhkan kehadiranmu lagi di sini. Kami cukup merasa puas kalau kamu tidak mengganggu Jatniko lagi. Sudah sana, cepat pergi. Inji, nyun pamit Gusti Tumenggo, Doro Putri. adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, seri ke-27, yang didukung oleh para pemain. Hari Akik sebagai Tumenggung Jain Logo, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Elsa Surya sebagai Kilura, Ivone Rose sebagai Nilura, Edo sebagai Mertongun, Tato sebagai Penunggu bahu sosro, Nanang sebagai Jack Niko dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa sikap Kinurah Jatisari setelah dipermalukan oleh Tumenggung Jaya Logo dan istrinya? Apakah dia akan menerima begitu saja? Dan bagaimana nasib percintaan Setioningsi dan Raden Mas Miko? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.

Kita semua telah